Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa kullu ma nasha'a 'anil ma'dhuni fa amrun laysa bi ya. Wa kullu ma nasha'a 'anil ma'dhuni dan setiap apa yang muncul pada apa yang diizinkan atau setiap apa yang terjadi dari perkara yang diizinkan, fadzaka amrun laisa bil matmuni. Maka itu adalah perkara yang tidak nam tidak menanggung ganti rugi, ya. Maka yang demikian itu adalah perkara yang tidak mengharuskan ganti rugi. Ya, setiap apa yang terjadi ya, atau muncul sebagai akibat dari perbuatan yang diizinkan, maka kerugian yang muncul itu tidak ada Nah, tanggung jawabnya tidak ada ganti ruginya. Ya, tidak ada kewajiban untuk mengganti rugi. Yani anal insana idza fa'ala ma udhina lahu fi fi'lihi imma min jihati syar'i aw min jihati sahibil fi'li wa nasha'a an dhalika al ma'dhuni asya'u tujibu dhamana law istaqallat kanat tilka al atharu hadaran ghairu madmunah yakni apabila atau sesungguhnya manusia apabila dia melakukan apa-apa yang diizinkan baginya untuk melakukannya baik izin itu dari sisi syar'i eh, secara syariat memang memerintahkan demikian memerintahkan perbuatan tersebut au min jihati sahibil fi'li atau dari sisi pemilik perbuatan itu yakni yang memiliki hak ya, sahibul fi'li ini adalah sahibul hak ya. Nasya anzalikal ma'zun kemudian muncul ya, dari perkara yang diizinkan, diizinkan tersebut perkara yang seharusnya enam menuntut ganti rugi seandainya perbuatan itu dilakukan secara enam tersendiri. Karena tilkal atharu hadaran, maka athar atau perkara yang muncul itu itu adalah tidak teranggap, yakni dia tidak dituntut ganti rugi. Ya dia dituntut, tidak dituntut ganti rugi. <clears throat> Wa mafhumu hadzal bait dan yang dipahami dari bait ini adalah anna man an ghairil ma'dzuni fihi fa innahu madmun. Ya. Dan mafhum dari bait ini adalah bahwasanya apa yang muncul dari perkara yang tidak diizinkan padanya maka sesungguhnya dia wajib mengganti rugi ya dia dituntut untuk mengganti rugi Famatawalada anil ma'dzuni fihi fahuwa tabi'un lil ma'dzuni fihi. Dan apa yang terlahir ya, atau apa yang diakibatkan dari perkara yang diizinkan padanya, maka hukumnya dia mengikuti dengan apa yang diizinkan. Wa matawallada an ghairil ma'dzuni fihi fahuwa tabi'un lah. Dan apa yang muncul dari perkara yang tidak diizinkan maka dia juga mengikutinya ya dia juga mengikutinya Misalnya Contoh hal ini ini akan lebih jelas atau menjelaskan perkataan beliau tadi. An yaqta'a yada ghairihi fayasri dhalika al ila islafi nafsihi aw ba'd a'dha'ihi fal tudmanu tilka sirayatu amla. Contohnya adalah seseorang memotong tangan orang yang lain. Seseorang memotong tangan orang lain. Kemudian enam itu menyebabkan atau yakni akibat potongan tersebut ya, penyakitnya yakni merembet ya. Fayasri kemudian itu menjalar ya. Potongan tersebut sampai kepada merusakkan jiwanya yakni sampai mati ya. Dipotong tangannya kemudian setelah dipotong kemudian menyebabkan dia meninggal dunia <coughs> atau menyebabkan amputasi yang lebih banyak misalnya ya. Au ba'di atau menyebabkan rusaknya sebagian anggota badan yang lainnya. Ya, dipotong tangan cuma pergelangan ternyata kemudian sakit ya, yang mengharuskan dia diamputasi sampai sikunya. Ya. Faltut mantil kasirayatu amla apakah dia wajib mengganti rugi dengan sebab menjalannya per, menjalannya madarat atau penyakit tersebut ataukah tidak? Al jawab maka jawabannya in kana al qat'u qisasan aw haddan fa inna sirayatahu hadarun. Ya. Jawabnya adalah kalaulah pemotongan itu sebagai bentuk kisos. Ya, seorang algojo dia mendapatkan tugas untuk memotong tangan pencuri. Awhad dan atau ya, kisos, kisos yakni misalnya dia memotong tangan orang lain sehingga di kisos dia pun dipotong seperti enam dia telah memotong orang lain atau haddan atau sebagai hukuman atas pencurian ya, had hukum had yang dia mencuri dengan batas tertentu dipotong tangannya maka menjalarnya ya, menjalarnya penyakit yang diakibatkan pemotongan tersebut itu tidak teranggap. Kenapa? Karena seorang memotong tangan orang itu tadi diizinkan secara syar'i. Ya, dia melaksanakan keputusan pengadilan bahwasanya fulan dia harus dipotong sebagai kisos karena dia telah memotong tangan saudaranya muslim atau sebagai had yakni hukuman potong tangan karena dia mencuri. Maka apabila terjadi efek setelah pemotongan itu maka itu tidak teranggap ya tidak dituntut ini penyakitnya sampai sini kamu tanggung jawab, tidak. Ya, tidak dituntut. Wa in kana al-qat'u jinayatan dominat as-sirayatu tab'an lil jinayah. Akan tapi kalau dia memotong tangan saudaranya karena perbuatan kejahatan dia, maka dia menanggung, dia bertanggung jawab, yakni dosa atau tanggung jawab atas pemotongan tersebut dan bertanggung jawab atas merembetnya, ya, atas munculnya penyakit yang didapati disebabkan disebabkan oleh pemotongan tersebut. Ya, dia dipotong tangannya, seharusnya dia dikisos, dipotong juga di pergelangan misalnya, tapi karena penyakitnya itu sampai menjalar di sini maka dia pun dikisos seperti enam apa yang menjadi tanggung jawabnya? Ya, kenapa? Karena menjalannya tadi itu tidak diizinkan secara syar'i, tidak diperkenankan. Enam. Wakala lau arada an yamurra baina yaday insanun baina yadaihi insanun wa yusalli. Demikian pula seandainya ada seseorang yang ingin lewat di depan salah seseorang yang dia sedang salat, thumma dafa'u hatta afdha ila talafihi au talafi ba'dihi lam yadman. Ya. Seperti itu juga kalau ada seorang yang mau lewat di depan orang lain yang sedang sholat, kemudian orang yang sedang sholat tadi itu dia menolaknya, ya, ya menolaknya dan itu menyebabkan dia celaka atau celaka sebagian dari anggota badannya, maka tidak bertanggung jawab. Ya. Dia sedang sholat mau lewat ditolak, mau lewat tolak sampai akhirnya terbanting, kederoh tangannya patah, ya. atau terbanting terbentur dengan keramik yang sedang pecah, akhirnya kepalanya robek. Maka Orang yang menolak ini tidak bertanggung jawab. Kenapa? Karena dia sholat dan diperbolehkan atau diperintahkan untuk menolak orang yang mau lewat di depannya. Ya, ini. Walaupun saatnya dia jatuh patah tangannya dia tidak tidak berdosa dan tidak bertanggung jawab, tidak bisa dituntut di di pengadilan, ya, tidak bisa disalahkan. Li'annahu ma'dzunun lahu minasyari' karena sesungguhnya dia mendapatkan izin dari nah membuat syariat, ya, mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Walau dafa'ahu min ghairi idznin minhu wala minasy-syari'i tsumma talafa dhaminahu. Dan seandainya dia menolaknya tanpa izin darinya, ya, tanpa izin dari orang yang ditolak seperti misalnya ada dua orang saling bermain sama-sama kita main tolak-tolakan ternyata ketika ditolak jatuh eh, patah tangannya ini juga tidak tidak bertanggung jawab kenapa dia yang suruh dia suruh saya dorong loh dia jatuh sendiri patah sendiri ya kok maksud saya disalahkan dia yang suruh saya dorong ya atau diizinkan secara syari yakni didorong karena dia mau lewat di depan orang sholat ini juga diizinkan secara syari 6 Kemudian eh apabila dia menolaknya tanpa izin orang yang didorong itu atau tanpa izin dari syariat, kemudian terjadi kerusakan, terjadi kecelakaan, maka dia bertanggung jawab. Ya, dia bertanggung jawab atas enam kerusakan tersebut. Wa min amsali dan dari permisalan hal ini juga annahu law wati'a zaujatahu faqaraha fa in kanat tuta mithluha lam yadman dzalikal aqr li'anahum ma'dzunun fihi wa in kanat la yuta mithluha dominahu. Naam. Wallahu alam anak kurang paham tasawur dari contoh dari Syiah ini. Cuma kalau secara bahasa yang anak pahami di sini dan contoh ini adalah seandainya seorang laki-laki ya, setelah menikah dia menggali istrinya. Kemudian sampai merobeknya, ya, sampai mengeluarkan darah. Akara nah, itu enam artinya bisa menyembelih, merobek, melukai. Enam maka apabila dia sang istri itu digauli dengan cara yang semisalnya cara yang wajar ya, dengan menggauli sebagaimana seorang laki-laki menggauli wanita, lam yadman dzalikal akar, maka dia tidak bertanggung jawab ya, maka dia tidak dituntut kalau seandainya nam terjadi nam berdarah itu tadi ya, dia tidak dituntut dengan robeknya tadi. Kenapa? Karena dia diizinkan secara syar'i. Setelah menikah setelah akad nikah halal sebagai suami untuk menggauli istrinya. Sehingga seandainya dia gali kok kemudian robek, ya, kesakitan keluar darah, dia tidak bertanggung jawab, yakni dia tidak berdosa. Nah, kenapa? Karena dia telah mendapatkan izin ya, secara syar'i. Nah, wa in kanat la yuta' mithlaha dominahu. Tetapi kalau tidak digauli kok menyebabkan ya, atau dia merobek mungkin dengan perkara yang lain, maka dia bertanggung jawab. Itu robek pakai Batang kasbi misalnya. Nah, ini bertanggung jawab, ya, berdosa. Nah, ya, bisa dituntut di pengadilan. Nah, Allah alam bisawab. Ya, nah, ini contoh tetapi seandainya terjadi memang seperti itu, ya. Jadi kalau dia menggauli menyebabkan nah sakit tetapi karena perkara yang memang diizinkan syar'i dia tidak tidak berdosa, tidak bisa dituntut. Ya, dilaporkan ke pengadilan dia telah melukai saya loh. Melukai bagaimana? Ya, ya karena memang masih perawan ya, sehingga berdarah. Tapi kalau dia melukai saya dengan apa? Dengan batang kasbi. Ya ini bisa dituntut enam tanggung jawab ya, ganti rugi. <clears throat> Wa min dzalika la wada'a hajaran fit tariq ya. Dan termasuk dari contohnya pula adalah seandainya seseorang meletakkan batu di jalan aw hafar bi'ran fihi atau dia menggali sumur padanya ya menggali sumur padanya nah summa talifa insanun aw hayawanun kemudian ada yang terjatuh padanya seorang manusia atau binatang fa in kana al-hafru wa nahwahu ma'zunan lahu fihi bi an kana li nafil muslimin lam yatman ma talifa bihi maka apabila penggalian itu atau yang serupa dengannya itu memang diizinkan baginya padanya seperti misalnya dia memang disuruh untuk menggali sumur untuk kepentingan kaum muslimin. Masyarakat di situ sudah bermusyawarah. Sini digali sumur karena kita membutuhkan air. Ya. Nah, kemudian terjadi apa yang terjadi ada orang yang terjatuh ada binatang yang terjatuh nah lam yatman mata maka dia tidak menanggung ganti rugi ya tidak bisa dituntut ini gara-gara dia menggali sumur sehingga anak saya jatuh tidak bisa dituntut kenapa karena dia menggali sumur ada berdasarkan kepentingan kaum muslimin ya keputusan kaum muslimin sehingga dia tidak bisa di, dituntut. Nah, wa in kana fihi dhamina. Apabila dia menggali sumur itu untuk kepentingan sendiri maka dia bertanggung jawab seperti seorang menggali nah sumur ya memang itu tanah dia ya tanah dia tetapi nah dia tidak memberikan seperti misalnya kaplingan yang belum dibangun ya masih berumput dia menggali sumur di situ sehingga tertutup rumput sehingga suatu saat ada sapi yang jatuh di situ nah dia bertanggung jawab Kenapa? Karena dia menggali sumur itu seperti jebakan. Ya, seperti jebakan. Ya. Tapi kalau dia menggali sumur dalam keadaan seperti itu untuk kepentingannya sendiri, maka dia bikin tembok ya, atau diberi tanda atau pengaman supaya orang tahu ini sumur atau supaya binatang tidak terjatuh di situ. Nah, ini berbeda. Ya. Jadi kalau seorang menggali sumur, karena memang disuruh ya, oleh seluruh masyarakat dalam arti bahwasanya masyarakat tahu memang mereka membutuhkan sumur dan menggali di situ, maka orang yang menggali, kalau terjadi enam orang yang jatuh atau binatang yang jatuh, maka dia tidak bertanggung jawab. Tetapi kalau dia menggali untuk kepentingannya sendiri, ya, kemudian dia tidak memberikan pengaman di situ kalau ada orang yang terjatuh di situ, maka enam dia bertanggung jawab. Wa mimma yushbihu hadhil qaidah dan termasuk dari apa yang menyerupai kaidah ini adalah annal athara an-nasyata An ta'ati mutabun 'alaiha bahwasanya enam asar atau pengaruh yang muncul dari ketaatan maka dia akan mendapatkan ganjaran. Walasiyama ingkanat semakruhatan makruhatan linnufus. Ya, lebih-lebih kalau perkara itu tidak disukai oleh jiwa. Seperti kan nasabi watabi ta'bi wa saumi al karihati linnufus. Ya, seperti kecapean enam uh, kecapean, kepenatan dan bau yang tidak enak ya bagi orang yang berpuasa yang tidak disukai oleh jiwa. Wa annal atharun nasiyah. Ya, ini adalah perkara-perkara yang mendapatkan ganjaran. 6. Dia berpuasa, maka demikian pula ketika dia 6 mendapati sakit, ya, dia mendapati ketidakenakan, maka itu semua mendapatkan ganjaran. Ya, karena itu adalah 6 pengaruh dari ketaatan. Pengaruh dari ketaatan. 6. Demikianlah seorang sehat terus berangkat ke masjid qadarullah sakit ya. Kesandung sakitnya mendapatkan ganjaran karena dia melangkah nah untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa annal atharun nasiata anil ma'siyati tabunil ma'siyah wallahu alam. Adapun athar yang muncul yang terjadi karena maksiat maka itu mengikuti maksiat tersebut. Ya, jadi kalau seorang mencuri, dia capek-capek, dia mencuri, pulang mencuri, sakit demam, karena kecapean mencuri, maka itu adalah 6 mengikuti kemaksiatan tersebut dia tidak mendapatkan ganjaran ya bisa jadi itu adalah azab baginya ya karena <coughs> dia telah melakukan kemaksiatan tersebut ya, azab yang sekerakan wallahu alam nah wa mimma yadkhulu fi hadza dan termasuk dari apa yang masuk dalam kaidah ini adalah anna man ghadiba wa kana ghadabuhu lillahi fasadara an dzalikal ghadabi aqwalun wa af'alun la tajuz mutawilan fi dzalika mujtahidan fa innahu ma'fun anhu. Ada barang barang siapa yang marah dan marahnya itu karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian muncul darinya muncul dari kemarahan tersebut perkataan atau perbuatan yang pada dasarnya itu tidak diperbolehkan. Nah, yang disebabkan karena takwil, ya. Karena takwil, yakni pemahaman dia terhadap perkara tersebut dan ijtihad, maka sesungguhnya yang demikian itu adalah dimaafkan ya, karena istihadnya dia sehingga terlontar kata-kata yang sebenarnya tidak diperbolehkan kalau diucapkan secara terpisah. Kama qala Umar li Nabi sallallahu alaihi wasallam fi sya'ni Hatib bin Abi Balta'ah. Sebagaimana perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang keadaan Hatib bin Abi Balta'ah. Dia mengatakan innahum munafiqun. Ya. Innahum munafik. Dia ini orang munafik karena dia mengirim surat untuk orang Quraisy kerabatnya yang mengabarkan bahwasanya Rasulullah akan menyerang. Ya. Dan Umar menghubungi ini secara zahir ini adalah perbuatan orang munafik. Hanya orang munafik yang mereka mau membocorkan enam rahasia kaum muslimin kepada orang kafir. Tetapi enam di si beliau di si Umar bin Khattab ada Rasulullah SAW yang beliau menerima wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala yang wahyu belum belum putus. Enam sehingga seandainya tidak ada Rasulullah SAW, maka perkara itu adalah perkara yang memang demikian kita diperintahkan untuk menghukumi secara zahir. Tetapi ketika ada Rasulullah SAW, semuanya dikembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Nah, tetapi perkataan dia innahu munafik ini tidak boleh seorang mengatakan kepada seorang mukmin munafik ini tidak boleh. Tetapi karena itu muncul karena ghirah, karena kemarahannya. Dia melihat secara zahir dia membawa surat untuk orang-orang musyrikin, maka enam ini di, dimaafkan. Ya, ini di, dimaafkan. Demikian pula wa'tiraduhu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam fi qissati al hudaybiyah Demikian pula sanggan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu pada Nabi sallallahu alaihi wasallam pada kisah al hudaybiyah ya. Yakni ketika perjanjian Hudaybiyah di antara poin perjanjian Hudaybiyah tersebut Poin yang keempat adalah man iltaja min Quraisyin alal muslimina yaruddul muslimuna ila Quraisy. Ya. Apabila ada orang-orang Quraisy yang mereka lari ya, ya mereka lari, lari berlindung kepada kaum muslimin masuk Islam, maka kaum muslimin tidaknya mengembalikan orang yang lari ini kepada Quraisy. Ya. Sedangkan waman iltaja minal muslimina ila Quraisy la taruddu Quraisyun ilal muslimin. Dan apabila ada dari kalangan kaum muslimin yang lari ikut gabung kepada orang-orang Quraisy, orang Quraisy tidak mengembalikannya. Ya. Nah, dari sini kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu taala dia mengatakan, "Ya Rasulullah, Alasna alal haqqi wa hum alal batil? Ya. Bukankah kita di atas al-haq dan mereka itu di atas kebatilan? Qala bala. Rasul mengatakan tentu. Qala alaysa qatalnahu alaysa qatlana fil jannati wa qatlahum fil nar? Bukankah kalau kita mati, kalau ada orang di antara kita mati akan masuk surga, kalau orang dari mereka mati akan masuk neraka? Qala bala. Qala fa fima nu'ti ad-daniyah fi dinina? Wanarjiu narji'u wa bainana wa bainahum. Ya. Lalu kenapa kita harus memberikan kerendahan terhadap agama kita? Yakni ngalah, masuk kita mau ngalah sama orang orang musyrikin. Ya. Kalau mereka ada yang datang masuk Islam, suruh mengembalikan. Sedangkan kalau ada orang kita kaum muslimin ke sana, mereka tidak mau mengembalikan. Ya. Kenapa kita harus memberikan kerendahan dalam agama kita? Dan kita pulang sebelum Allah Subhanahu wa taala memutuskan antara kita dengan mereka. Yakni kenapa kita pulang sebelum kita bertempur, ya. Kemudian Allah memberikan keputusan siapa yang menang di antara kita ataukah mereka. 6. Qala yab <clears throat> yabna al-Khattab, ini Rasulullah walastu a'sihi. Ya, wahai Ibnu al Khattab, sesungguhnya aku adalah utusan Allah Subhanahu wa taala dan aku tidak akan mendurhakai Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa nasiri walan yudayyi'uni <clears throat> abadan. <clears throat> walan yudayyi'ani abadan. Ya, aku tidak akan durhaka kepadanya. Dialah penolongku dan dia tidak akan menyia-nyiakan aku selama-lamanya. Nah, ya, di sini Umar menyanggah, ya, tetapi dalam artian mempertanyakan kenapa seperti ini. Ya. Kenapa kita ngalah padahal kita adalah orang-orang yang beriman, kita adalah orang-orang yang mulia. Nah, tetapi di sisinya ada Rasulullah SAW yang seandainya tidak bersama Rasulullah SAW memang harus seperti itu. Ya. Seperti apa yang di, Pilih oleh Umar seperti pendirian Umar, yakni kaum muslimin adalah ulia. Ya. Tidak boleh ngalah terhadap orang-orang kufar ya, dalam keadaan sama-sama memiliki kekuatan. Sama-sama memiliki kekuatan, tetapi di sisi beliau, ya, di sisi beliau ada Rasulullah SAW yang mana kewajiban harus didahulukan. nam Allah dan Rasulnya daripada perasaan daripada pemikirannya. Dan demikianlah. Nah, nam dengan demikianlah Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan dengan sebab perjanjian Hudaybiyah tersebut orang banyak yang kemudian masuk Islam sehingga ini menjadi sebab Fathu Makkah terbukanya kota Makkah dan masuknya orang-orang Quraisy ke dalam Islam secara berbondong-bondong. <clears throat> nah, ini. Jadi i'tiraduhu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam sanggahan Omar ini muncul karena ghirah, ya, karena ijtihad beliau, dia melihat secara dolar demikian. Nah, ini tidak Naam, tidak berdosa. Ya, ini tidak <clears throat> tidak berdosa. Naam. Wa nahwiha atau yang serupa dengan dengan hal itu. Bi khilafi man qasduhu mutaba'atu hawahu wal himayatu wal hamiyatu li nafsihi fa innahu yu'aqabu ala ma sadara anhu min al aqwali wal af'al. Berbeda dengan orang yang tujuannya adalah mengikuti hawa nafsunya atau dalam kerangka membela dirinya, maka sesungguhnya dia di dihukum atas apa yang muncul darinya dari perkataan dan perbuatan tersebut. Ya. Tidak ada sebab apa-apa tiba-tiba dia mengatakan temannya kamu munafik. Ya. Maka ini tidak diperbolehkan. Ya. Tidak diperbolehkan. Demikian pula, enam dia mengucapkan perkataan-perkataan yang menyanggah Rasulullah SAW. Ini adalah kekufuran. Ini adalah ke kekufuran. Naam, tayyib taala alam bisawab. qadar. Subhanakallahumma bihamdika